Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, Seperti biasa, Alhamdulillah pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berjumpa, bisa bersuah kembali dalam kajian kita, kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib, karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, pada kesempatan kita yang lalu telah kita bahas mengenai macam-macam mandi yang disunahkan. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas pembahasan baru yaitu mengenai al-mashu alal khuffaini. Mengusap dua muza atau dua sepatu sebagai ganti daripada membasuh dua kaki dalam wudhu. Memang masalah al-mashu al ini atau membasuh mengusap maaf mengusap muza atau sepatu sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki ini memang kalau kita e, di Indonesia memang tidak pernah kita lakukan dan tidak pernah kita praktekkan tapi yang sering mempraktekkannya adalah mereka yang hidup di daerah yang sangat dingin sekali. Misalnya yang hidup di daerah Arab sini, di daerah Suria atau di daerah Lubnan atau di Madinah Munawwara atau di Hadramaut sendiri, kalau musim dingin itu sampai derajat dingin itu sampai di bawah 0 derajat. Jadi orang itu sangat enggan sekali kalau mencopot kaos kaki atau muzahnya. Sehingga karena mencopot muzah atau mencopot sepatu, mencopot kaos kaki yang terbuat dari kulit itu masyakoh, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan sahabatnya untuk mengusap muzah atau mengusap sepatu sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki. Ya kalau bayangkan kalau misalnya e, kita misalnya hidup pada musim dingin di daerah dingin di Arab sini, kadang-kadang dinginnya itu sampai dua di bawah derajat, di bawah 0 derajat Celcius, maka jangankan mandi, menyentuh air saja sudah enggan. Nah, apalagi kaki ini kan bagian yang paling rawan, paling vital. Kalau kena dingin itu paling terasa di kaki, telapak kaki. Maka agama Islam mempermudah bagi pemeluknya untuk melakukan segala bentuk kegiatan ibadah. Maka dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabatnya dan beliau bahkan mempraktekkannya sendiri mengusap muza sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki. Muza itu apa sih? Muza itu ya sepatu itu ya. Atau semacam kaos kaki tetapi terbuat dari kulit yang kuat yang bisa menahan rasa dingin. Ya, kalau di Indonesia jarang kita temukan atau sepatu bot yang panjang itu yang bisa menahan rasa dingin itu muza biasanya dibuat dipakai orang ketika pepergian, pepergian ya menempuh perjalanan jauh dengan naik onta atau naik kuda pada zaman dulu, maka muza ini adalah keperluan yang sangat doruri atau termasuk kebutuhan primer seseorang yang hidup di daerah Arab sini pada musim dingin untuk mempunyai muza agar bisa menghangatkan tubuhnya. Maka kalau kita memang sebagai santri yang hidup di Indonesia jarang bisa kita tasawurkan atau kita bayangkan bagaimana sih mengusap kepada mengusap muza itu bagaimana. Tapi kalau orang yang hidup di Arab sini ya sudah terbiasa mereka e, memakai muza, maka mengusap muza atau hukum dan cara-cara mengusap muza atau mengusap sepatu ini ya e, sering mereka praktekkan dan memang mereka doruri atau e, suatu kebutuhan mereka harus mengetahui hukum daripada Eh, mengusap dan cara-cara mengusap muza kalau mereka tidak mau membasuh kedua kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap kedua muza atau kedua sepatu jaizun itu diperbolehkan Bisalasati itu dengan ketentuan harus ada tiga syarat. tadi'a lubsahuma ba'da kamalit tohara. Hendaknya orang tersebut memakai kedua muza setelah sempurna bersucinya wa ayyakuna satiraini lima halil husli minal qadamaini dan hendaknya kedua muza atau kedua sepatu menutupi bagian yang wajib dibasuh dalam wudhu yaitu menutupi telapak kaki beserta kedua mata kaki wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihima dan hendaknya kedua muza tersebut adalah kuat bisa dipakai untuk bolak-balik untuk e, memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan jadi muza tersebut dipakai untuk mondar-mandir untuk memenuhi kebutuhan orang yang memakainya tiga syarat ini adalah syarat diperbolehkannya memakai muza dan mengusapnya sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki. Membasuh, eh, mengusap muza diperbolehkan sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki pada saat wudhu Dalilnya adalah sangat banyak sekali. Di sana banyak sekali hadis yang mem, me, menunjukkan bahwasanya mengusap muza ini hukumnya adalah diperbolehkan. Salah satu hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah bin Jabir al-Bujali beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddaa wa masaha ala khuffaihi yang artinya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau kencing terus wudu terus mengusap kedua muza beliau dan uh, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya saya telah meriwayatkan hadis mengenai diperbolehkannya mengusap muza ini dari 70 orang sahabat. Semuanya saya meriwayatkan hadis dari mereka semuanya bahwasanya membasuh eh, mengusap muza hukumnya adalah diperbolehkan. Juga Imam Nawawi telah menukil ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya memba mengusap muza atau kedua sepatu hukumnya adalah boleh sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki pada wudhu baik untuk laki-laki atau perempuan baik untuk besar atau kecil baik untuk orang yang bepergian atau orang yang tidak bepergian baik bagi orang yang sembuh sehat walafiat atau bagi orang yang lumpuh semuanya diperbolehkan untuk mengusap kedua sepatu atau kedua muza sebagai ganti daripada membasuh kedua telapak kaki dalam ibadah wudhu. Di sana ada beberapa golongan yang mengingkari diperbolehkannya mengusap muza, termasuk golongan rawafid dan golongan khawarij. Tapi khilaf mereka tidak diperhitungkan dalam masalah ini karena saking banyaknya dalil yang memperbolehkan untuk mengusap muza sebagaimana yang dinukil oleh Imam Hasan Al-Basri. Cuma dalam hal ini ulama ahli sunnah berbeda pendapat mengenai mana yang afdol Apakah yang afdol membasuh kedua telapak kaki atau mengusap muzah saja? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ahli sunnah. Untuk ulama syafi'i ya, madhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya membasuh kedua telapak kaki lebih afdol daripada mengusap kedua sepatu atau kedua muza. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab dan putra beliau Abdullah bin Umar juga diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhum. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengusap kedua muza atau kedua sepatu itu lebih afdol dan Pendapat ini dinukil dari Sya'bi, seorang alim dari kalangan tabi'in, juga Hamad. Dan di sana juga ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sama. Antara mengusap muza dan membasuh telapak kaki, hukumnya adalah sama. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ibnu Mundir dan ulama-ulama yang lainnya. Ala kulli halin mengusap muza atau kedua telapak eh, kedua eh, sepatu hukumnya adalah boleh tapi harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Imam Abi Suja di sini menyebutkan tiga syarat. Tiga syarat. Cuma untuk para syuruh ulama-ulama yang mensyarahi kitab Abi Suja, mereka menyebutkan beberapa syarat lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja sebagai penyempurna atas faedah yang dikemukakan oleh Imam Abi Suja. Syarat yang pertama adalah ayyal basa al khuffaini jami'an ala taharatin kamilah. Hendaknya orang yang ingin mengusap muza sebagai ganti daripada membasuh telapak kaki, hendaknya mereka memakai muza ketika mereka sudah sempurna sesucinya. Jadi kalau tohara mereka sudah sempurna, maka baru mereka boleh memakai muza dan mengusapnya nanti kalau dia menginginkan wudhu. Jadi kalau mereka dia sudah tidak punya hadas besar dan tidak punya hadas kecil, baru dia diperbolehkan untuk memakai dua sepatu atau dua muza. Nah, kalau misalnya sesucinya atau toharonya belum sempurna, maka tidak boleh dia memakai kedua muza terus mengusapnya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya saya mau wudhu, sudah selesai wudhu, ketika saya membasuh kaki kanan, saya basuh kaki kanan saya, kemudian saya masukkan muzah saya untuk yang kaki yang kanan. Kemudian saya basuh kaki kiri, terus saya masukkan muzah untuk kaki kiri. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena saya telah memasukkan muzah atau sepatu untuk kaki kanan sebelum saya sempurna menyempurnakan wudhu saya. Karena kaki kiri saya belum saya basuh. Jadi caranya bagaimana? mandi kalau punya jenabat mandi secara sempurna, kemudian wudhu secara sempurna, kalau sudah selesai wudhu baru memakai mu, muza. Nanti kalau datang hadas setelah memakai muza, terus pengen wudhu lagi, lah ketika wudhu yang kedua ini, dia boleh mengusap muza sebagai ganti daripada mencuci atau membasuh kedua telapak kaki. Ini adalah syarat yang pertama, hendaknya orang tersebut memakai muza setelah sempurna toharohnya atau sesucinya. Syarat yang kedua adalah hendaknya muza atau sepatu yang dia pakai adalah sepatu yang layak untuk diusap. Ya, tidak semua sepatu tapi dan tidak semua muza, tapi yang boleh untuk di eh, yang boleh untuk eh, mengusap Sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang layak, yang memenuhi kriteria tertentu sehingga boleh untuk diusap. Tidak semua sepatu, tapi sepatu-sepatu atau muza-muza yang menetapi atau mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama ayyastura al-khuffu jami'a mahallil ghusli minar rijlaini. Hendaknya muza tersebut atau sepatu tersebut menutupi semua bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi sepatu tersebut atau muza tersebut menutupi semua bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi harus lebih tinggi daripada mata kaki. Kalau misalnya sepatunya atau muzanya itu rendah, pendek, tidak menutup mata kaki, maka muza tersebut atau sepatu tersebut tidak boleh untuk diusap sebagai ganti daripada membasuh telapak kaki. Jadi sepatu tersebut harus panjang. Seperti sepatu tentara ya panjang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki atau seperti muza-muza yang ada di Arab sini semuanya panjang menutupi kedua telapak eh, mata kaki. Kebanyakan muza-muza di sini itu sudah sampai di atas setengah betis. Maka boleh untuk diusap sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki. Syarat berikutnya dan harus eh, menutup ya, menutup. Ya, harus menutup. Dikecualikan kalau misalnya sepatu tersebut menutup sampai kedua mata kaki tapi sobek. Ah, kalau sobek maka tidak boleh dipakai. Karena syaratnya adalah harus menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh ketika membasuh kedua telapak kaki dalam wudhu. Nah kalau muzanya itu sobek, sehingga kelihatan bagian yang wajib dibasuh tersebut, maka tidak sah kita mengusap muza tersebut. Ini adalah pendapat yang muktamad pendapat Imam Syafi'i pada kaul jadid. Tapi pada beliau Imam Syafi'i punya pendapat dalam kaul kodim. Beliau mengatakan bahwasanya muza yang sobek atau sepatu yang sobek itu selagi sobeknya itu sedikit tidak apa-apa. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i di kaul qadim tapi kaul yang muktamad pendapat yang harus dipakai untuk orang yang e, berpegang kepada madhab Syafi'i adalah kaul jadid yaitu bahwasanya kalau muza atau sepatu tersebut sobek dan kelihatan bagian yang wajib dipasok itu kelihatan maka muza tersebut sudah tidak layak lagi untuk diusap. Syarat yang kedua untuk muza atau sepatu yang layak adalah hendaknya muza tersebut itu muza yang kuat. Bukan muza yang tidak kuat. Harus muza yang kuat. Sekiranya kalau kita pakai muza tersebut untuk mondar-mandir, untuk memenuhi kebutuhan kita, kalau kita perlukan itu tidak cepat sobek. Nah, jadi harus kuat. Harus kuat. Kalau misalnya musa tersebut terbuat dari seperti kaos kaki terbuat dari kain. Nah, kalau kain kan dipakai tanpa ada alas sandal atau alas sepatu dipakai begitu saja kan cepat sobek. Maka tidak boleh untuk kita kita usap. Jadi muzahnya itu harus benar-benar kuat. Harus benar-benar kuat. Yang ketiga, muza atau sepatu yang layak untuk diusap adalah sepatu tersebut bisa menahan masuknya air ke dalam kaki. Jadi sepatu tersebut benar-benar sepatu yang kuat. Dikecualikan kalau sepatu yang terbuat dari kain. Kalau misalnya kita masukkan air ke dalam sepatu tersebut maka akan tembus keluar airnya. Maka sepatu atau muza seperti ini tidak boleh untuk kita usap. Paling tidak sepatu tersebut terbuat dari kulit, atau terbuat dari imitasi, atau terbuat dari plastik yang kuat, sehingga bisa menahan air kalau kita masuki air tidak keluar kecuali dari tempat jahitan. Kalau keluar dari tempat jahitan tidak apa-apa. Tapi kalau terbuat dari kulit, atau terbuat dari kain, ya maaf terbuat dari kain ya, seperti sepatu terbuat dari kain atau seperti kaos kaki, maka tidak boleh untuk kita usap seperti kita mengusap muzah. Karena kaos kaki yang terbuat atau e, sepatu yang terbuat dari kain ini tidak memenuhi syarat sebuah muza yang boleh diusap. Yaitu harus bisa menahan masuknya air. Syarat yang keempat adalah muza atau khuf tersebut haruslah khuf yang suci. Kalau misalnya khuf tersebut adalah khuf yang najis, bahannya itu terbuat dari kulit babi, atau kulit anjing maka tidak boleh untuk kita usap. Karena muzah tersebut asli adalah terbuat dari barang yang najis. Begitu juga kalau misalnya sepatunya itu ada najisnya di bawahnya, sebelum kita usap maka harus kita bersihkan dahulu dari najis tersebut. Karena selagi ada najisnya, maka tidak boleh untuk kita usap sebagai ganti daripada mencuci dan membasuh kedua telapak kaki. Ini adalah syarat yang Syarat yang keempat. Jadi empat syarat ini harus dipenuhi oleh muza. Ini muza yang bisa untuk diusap dan layak untuk diusap. Plus ditambah dengan syarat eh, yang pertama tadi yaitu kita memakai muza ketika toharo kita sudah sempurna. Setelah kita toharonya belum sempurna maka tidak boleh kita memakai muzah terus kita usap. Kemudian setelah ini kalau diperbolehkan kita untuk mengusap muza sebagai ganti daripada mencuci dan membasuh kedua telapak kaki, diperbolehkannya itu berapa lama? Ini yang akan diterangkan oleh Imam Abi Suja. Beliau mengatakan, Wayam Sahul muqimu yauman wal musafiru salasata ayyamin walayalihinna. Diperbolehkan untuk mengusap muza atau mengusap sepatu tadi itu selama satu hari satu malam atau 24 jam bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak bepergian. Bagi orang yang bepergian boleh diperbolehkan bagi mereka untuk mengusap muza sebagai ganti daripada membasuh dan mencuci kedua telapak kaki selama tiga hari tiga malam. Sekitar 72 jam. Ya karena memang orang yang bepergian itu e, masyakoh atau repot. Sehingga dia lebih dikasih keluasan dalam mengusap musa Dalil daripada hal ini adalah hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri salasata ayyamin wa layalihinna walil muqimi yauman wa lailatan idza tatahhara wa labisa khuffaihi ayyamsaha alaihima jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk mengusap muzah selama tiga hari tiga malam dan bagi orang yang tidak bepergian diperbolehkan satu hari satu malam saja. Lah cuma yang harus digarisbawahi di sini adalah yang dimaksud dengan Musafir, orang yang bepergian, yang boleh mengusap dalam jangka waktu tiga hari tiga malam, ini kalau memang perjalanan yang ditempuh oleh orang yang bepergian tersebut adalah perjalanan yang sudah mencapai jarak yang boleh diperbolehkannya melakukan sholat kosor. Kalau jarak yang ditempuh itu jarak yang jauh, yang sudah diperbolehkan untuk mengkosor dan menjamak sholat, maka dia sudah mendapatkan rukhsah atau e, kewenangan untuk mengusap muza selama tiga hari tiga malam. Ya sekitar 83 km gitu. Terus disyaratkan lagi hendaknya pergian tersebut adalah niatnya adalah untuk suatu ketaatan atau suatu yang mubah. Kalau tujuan daripada bepergiannya itu adalah suatu kemaksiatan, misalnya bepergian tujuannya adalah untuk mencuri, naudzubillah atau untuk berzina, naudzubillah atau atau untuk hal-hal yang lainnya yang dilarang oleh agama, maka orang tersebut tidak boleh mengusap-usap lebih daripada satu hari satu malam. Jadi Diperbolehkannya seorang yang bepergian atau musafir mengusap muza selama tiga hari tiga malam itu kalau memang jarak yang ditempuh adalah jarak yang jauh, jaraknya sholat kosor. Yang kedua, tujuan daripada bepergiannya itu adalah tujuan tidak untuk maksiat, baik sekedar untuk mubah saja atau sunnah. Yang penting tidak maksiat. Kalau tujuannya adalah tujuan maksiat, maka dia cuma bisa mengusap untuk satu hari satu malam saja. Nah, kalau kita katakan bahwasanya waktunya adalah satu hari satu malam untuk orang yang mukim atau tiga hari tiga malam untuk orang yang bepergian. Nah, waktu ini dihitung dari kapan? Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, beliau mengatakan wa btida'ul muddati min hini yahdutsu ba'da lubsil kufaini. Permulaan masa yang dihitung ini adalah dihitung dari ketika dia hadas setelah dia memakai dua muza atau dua sepatu. Jadi dihitung dari hadas. Kalau misalnya ketika bangun pagi dia wudhu untuk sholat subuh misalnya. Kemudian setelah sholat subuh dia pakai muzahnya. Kemudian setelah itu ke jam 7 dia baru kentut batal wudhunya. Lah, maka tiga hari tiga malam itu dihitung dari jam tujuh tadi. Dihitung dari pertama kali hadas ketika dia selesai memakai dua muza atau dua khuf tadi. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Dan ini adalah yang muktamad untuk mutakhirin syafiinya Jadi waktu tiga hari tiga malam atau waktu hari satu hari satu malam itu dimulai dihitung dari kapan dari hadas yang pertama ketika dia selesai memakai muza seperti yang saya contohkan tadi kalau misalnya dia bangun subuh terus wudhu secara sempurna sholat subuh setelah sholat subuh terus pakai muza lah terus jam tujuh kentut nah maka dihitung dari jam tujuh tadi kentut terus wudhu lagi jam tujuh itu maka dari jam tujuh inilah dihitung 24 jam atau 72 jam. Itu. Lah Imam Nawawi menukil pendapatnya Imam Ibnu Mundir dan Imam Abi Sa'ur bahwasanya eh, waktu ini dimulai dari memakai muzah. Jadi dihitungnya waktu tiga hari tiga malam 72 jam atau satu hari satu malam 24 jam itu dihitung dari ketika memakai muza. Kalau misalnya dia wudhu subuh itu setelah subuh dia wudhu masuk atau manjing waktu subuh dia wudhu terus setelah subuh terus setelah subuh jam 6 dia pakai muzanya maka jam 6 itulah mulainya waktu satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Mundir dan Imam Abi Thur yang mana pendapat ini dikuatkan dan dipilih oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu. Karena pendapat ini adalah pendapat yang sesuai dengan dohir hadis yang ada dalam masalah ini. Tapi ala kulih hal yang muktamad adalah masa tiga hari tiga malam dan masa satu hari satu malam. Itu dihitung dari hadas setelah memakai Musa. Kemudian Imam uh, Abi Suja mengatakan fa in masaha fis safari thumma aqama au masaha fil hadari thumma safara atamma masha muqim. Kalau orang tersebut bepergian Terus mengusap muza atau sepatu. Kemudian dia sampai pada tempat tujuannya dan mukim atau sampai pada daerah asalnya terus mukim, maka dia tidak boleh menyempurnakan masa untuk orang yang bepergian, tapi harus menyempurnakan masa untuk orang mukim. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang mengusap muza ketika dia berada di rumah, kemudian dia berpergian dengan memakai muza tersebut, maka dia tidak boleh mengusap untuk tiga hari tiga malam, tapi dia bisanya cukup untuk mengusap satu hari satu malam saja, karena ketika dia mulai memakai muza itu dia tidak orang yang berpergian Nah, jadi kalau misalnya saya ulang lagi, kalau orang tersebut memakai muza ketika dia dalam keadaan bepergian, kalau sampai di rumahnya atau sudah sampai di tempat tujuannya, maka dia tidak boleh menyempurnakan waktu 72 jam itu tidak boleh. Tapi dia menyempurnakan waktu satu hari satu malam. Lah, kalau memang perjalanan yang dia ambil itu sudah memakan lebih dari 24 jam, kemudian dia sampai di tempat tujuannya, maka dengan cuma sekedar sampai di tujuan, maka habislah waktu dia untuk mengusap muza. Karena waktu perjalanannya sudah lebih dari satu hari satu satu malam. Misalnya saya jalan pakai sepeda motor, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, suatu misal. Nah, ketika perjalanan mulai saya uh, mengusap muza itu ketika saya di Jakarta Masian, saya sudah usap muza. Lah, nyampe di rumah di Surabaya itu dua, dua hari sesudahnya. Lah, ketika nyampe di rumah sudah habislah waktu untuk mengusap muzah karena perjalanan yang saya lakukan sudah memakan waktu lebih dari satu hari satu malam. Tapi misalnya kalau eh, dalam perjalanan itu saya mengusap pada hari Kamis hari ini misalnya saya berangkat dari Jakarta jam misalnya jam 10 pagi, jam 10 pagi. Terus sekarang saya kan dalam perjalanan, saya naik pesawat nyampe di rumah di Surabaya jam 10 malam. Lah, maka saya masih mempunyai waktu untuk sampai habis mengucap buza adalah sampai jam 10 pagi hari Jumat. Hari Jumat hari Jumatnya. Karena apa? Karena perjalanan saya tempuh belum mencapai 24 jam. 20, belum sampai 24 jam. Terus cara untuk mengusap muza ini bagaimana? Nah, cara untuk mengusap muza ini adalah yang diusap adalah bagian yang atas, bukan bagian yang bawah. Bukan bagian bawah, tapi bagian atas. Mengusapnya bagaimana? Ya diusap dengan tangan begitu saja tangannya di, di tangannya dikasih air atau dibasahi dengan air terus diusap begitu saja. Tapi yang afdol adalah diusap dengan cara eh, tangan kanan. Kalau kita memulai mengusap muzak, muza untuk kaki kanan, maka tangan kanan, kaki kanan, jari jemari kita, tangan kanan ini kita taruh di pucuk sepatu kaki kanan. Terus jari jemari tangan kiri kita taruh di eh, di pangkal telapak kaki yang bawah. Tangan kanan kita tarik ke atas dan tangan yang kiri ini kita tarik sampai ke pucuknya spa, sepatu. Ini adalah cara yang afdol. Tapi kalau cara yang biasa juga boleh, yang penting diusap begitu sah, begitu saja boleh. Yang penting muzanya adalah muzah yang suci, tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya maka harus dicuci terlebih terlebih dahulu seperti yang saya katakan tadi. Imam Ali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ali, beliau mengatakan lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Seandainya agama itu adalah bisa kita buat-buat dengan akal kita sendiri, maka seyogianya bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap dan dibersihkan daripada bagian atas sepatu. Tapi yang karena agama itu bukan bisa kita akal-akali dengan akal kita. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, maka yang perlu di, yang harus dibahas, ya, yang harus diusap adalah bagian atas sepatu, bukan bagian bawah sepatu. Meskipun bagian bawah itu adalah yang paling berat untuk diusap, karena bagian bawah adalah yang bertemu dengan najis dan bertemu dengan kotoran. Nah. Kemudian setelah itu Imam Abi Suja mengatakan wa ya betulul mashu bi salasati asya bi khul'ihima wa inqidha'il muddah wa ma yujibul husla. Ha. Di sana ada hal-hal yang membatalkan mengusap muzah. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan tiga hal yang bisa membatalkan usapan untuk muza. Kalau terjadi salah satu dari tiga hal ini maka habislah waktu untuk mengusap. Yang pertama adalah ihma. Kalau muza tersebut tercopot salah satunya atau keduanya atau sobek ketika kita pakai maka harus habislah waktu untuk mengusap muza harus diganti dengan muza baru. Tapi kalau misalnya sepatu atau muzahnya itu dicopot sebelum satu hari satu malam atau sebelum eh, tiga hari tiga malam untuk orang musafir, apakah dia wajib untuk membasuh kakinya saja, tidak perlu wudhu baru, atau dia harus wudhu baru? Nah ini eh, ada dua pendapat ada dua pendapat. Yang rojih adalah kalau memang dia itu masih punya wudhu dan dia mencopot muzanya, maka nanti kalau dia ingin sholat, maka cukup dia membasuh kedua kakinya saja, tidak harus wudhu baru lagi. Kalau memang dia masih punya punya wudhu terus mencopot kedua mu, muzanya atau sumbuzanya sobek. Wangkidah ilmudah batal mengusap muza ini kalau habis masanya. Kalau sudah berlangsung satu hari satu malam maka sudah habis waktu untuk mengusap musa Harus wudhu baru dan eh, mengusap baru. Begitu juga kalau dia kena sesuatu yang mewajibkan mandi seperti yang kita sebutkan kemarin. Misalnya dia uh, yang mewajibkan mandi kemarin ada enam hal yaitu keluarnya mani atau bersetubuh atau mati atau kedatangan head atau kedatangan nifas Nah, maka kalau terjadi hal-hal tersebut maka habislah waktu untuk mengusap muza. Habislah waktu untuk mengusap muza. Faslun fit tayamum wallahu alam. Lah habis dengan kajian mengenai masalah muza ini atau masalah sepatu ini maka uh, kita akan mengkaji masalah yang sangat penting yaitu mengenai masalah tayamum karena pembahasan mengenai tayamum itu pembahasan yang panjang maka insya Allah akan kita kaji untuk pertemuan kita yang akan datang. Di sini sebelum kita menutup kajian kita ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar kita yaitu dari Mas Japrasanta yang bunyinya Tadi disebutkan kalau di negeri yang ada musim dingin boleh mengusap muza. Pertanyaannya kalau sampai junub apa boleh tayamum karena tidak mungkin mandi. Kalau eh, apa namanya eh, dia hidup di tempat yang sangat dingin seperti di kutub atau di daerah Arab sini ketika waktu dingin maka kalau junub maka wajib untuk mandi dan wajib untuk menghangatkan airnya tapi alhamdulillah untuk di sini sekarang zaman sekarang ini di setiap rumah di daerah Arab ini atau di daerah kutub itu pasti ada penghangat air pasti ada penghangat penghangat air kalau dia bisa untuk menghangatkan air baik dengan dimasak terlebih dahulu atau dengan dibakar maka dia wajib untuk melakukan hal tersebut meskipun waktu sholatnya sampai keluar. Tidak boleh tayamum kalau dia masih bisa untuk melakukannya untuk e, mandi junub atau mandi besar dengan menghangatkan atau memanaskan air yang mau dia pakai untuk mandi. Kalau memang tidak bisa sama sekali, tidak bisa sama sekali, karena tidak ada alat untuk memanaskan air, dan tidak kuat untuk mandi, saya dinginnya. Kalau mandi akan sakit atau akan kena penyakit, maka dia boleh untuk tayamum dan nantinya dia wajib untuk mengkodok atau mengulangi sholat yang dia lakukan dengan tayamum tersebut karena adanya udur dengan barat ini adalah udrun nadir sebagaimana yang disebutkan oleh para fukoha. Eh, kiranya cukup sekian yang bisa saya uh, yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Mas Santa ini mudah-mudahan bisa difahami nasallallahu subhanahu wa taala ayarzuqana al-ilma wal amal wa yaj'alna ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.